Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Kita ambil dikit. Halaman yang keberapa? Halaman 348. Qauluhu Awa. Wa man kata katama, dzalah itu maknanya apa? Ini seputar apa sih kemarin? Seputar apa hukuman kan? Seputar hukuman. Adzalah ya ma dha'a minal bahaim. Dzalah itu adalah apa? Binatang ternak yang hilang. Antum nemu kambing hilang. Nah, itu namanya dzalah namanya. Dzalah. Kalau lakit, lakit itu biasanya yang hilang bayi atau orang. Itu namanya lakit istilahnya. Kalau lukotoh barang. em, seperti emas atau uang, lukotoh namanya. Paham ya? Nah, lukotoh. Tapi kalau laket itu biasanya itu bayi atau orang itu ketemu. Tapi kalau dol, dol itu istilah hewan. Istilah itu hewan yang hilang. Kita lihat, ad ya hiya do'a dha'a minal bahaim. Dolah itu adalah binatang ternak yang hilang. Walladhi yaktum ad-dalah yudha'af 'alaihi al-ghurm Masya Allah orang yang menyembunyikan binatang ternak yang hilang dilipat gandakan denda dan hukumannya. Kambingnya hilang, lari-lari ternyata sembunyikan sama Mahmud. Paham ya? Kambingnya satu hilang punya si fulan. Ternyata apa? Nah barakallahu fikum diambil sembunyikan sama Mahmud. Mahmud nanti apa? Dilipat gandakan hukumannya. Berarti menggantikan berapa kambing? Hmm? dua kambing kalau kambingnya sudah enggak ada. Paham ya? Kita lihat. Wa dzalika anal wajiba 'ala man wajada dhalatan an yu'arrifaha li muddatis sanah penting. Kenapa? Karena yang wajib orang yang menjumpai atau nah mendapatkan apa? binatang yang hilang tadi itu. Karena binatang hilang itu biasanya tersesat itu loh binatangnya. Paham ya? Terlepas dari apa? anggotanya atau terlepas dari rombongannya. Ewa. Yang men, yang nemu binatang hilang, binatang yang hilang tadi itu, seharusnya dia mengumumkan selama setahun. Diumumkan pamflet itu ya, tulisan, brosur-brosur sebarkan. Barang siapa yang kehilangan sapi metal misalkan. Nah, warnanya merah. Cirinya seperti ini, ini ya, sebutkan. Selama setahun. Selama berapa? Setahun. Setelah setahun kok nggak ada yang ngari, eh, nggak ada yang bilang ini sapiku misalkan boleh dimanfaatkan. Paham belum? Boleh apa? Boleh dimanfaatkan. Itu kalau barang hilang berupa hewan atau yang lainnya. Ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Mafhum insyaallah? ewa Selama setahun. Itu seharusnya. Illa dhalalatil bil fa innahu la yata'arrad laha bal yad'uha. Kecuali kalau yang hilang itu binatangnya adalah unta. Kalau unta jangan mengambil, jangan ditangkap. Bahkan biarkan aja kalau unta. Kenapa kau kok kok dilarang? Linahyin Nabi sallallahu an dzalik lama su'ila an dalatil ibil faqal da'ha malaka walaha. Allah. dikecualikan. Kambing silahkan diumumkan. Sapi silahkan diumumkan. Kerbau silahkan diumumkan. Gajah misalnya silahkan diumumkan. Am ya? Kuda. Tapi kalau onta biarkan. Kita lihat ini, kecuali onta. Kenapa? Karena larangan dari Rasulullah SAW tentang hal tersebut ketika beliau ditanya tentang apa? Onta yang hilang atau onta yang tersesat faqala da'ha biarkan onta tersebut malaka kawalah apa urusanmu dengan onta tersebut Tahu ya maha sa siqauha wa maksudnya apa onta tersebut itu nanti ada orang yang memilikinya robot ibil pemilik ontanya jadi onta tersebut bisa jadi apa dia pergi sendiri gitu loh ya nah tapi dia akan apa akan balik lagi jadi kalau ada onta kelihatan tersesat jangan ditangkap tapi kalau selain onta, silakan. Fa wajah wajadaha ay. Nam barakallahu fikum wajah dalah kalau orang tersebut menjumpai binatang ternak yang hilang tersesat tadi itu, fakatamaha, kemudian dia menyembunyikannya. Fa innahu yudha'af alaihi al-hurum. Maka dendanya dilipat gandakan. Li'annahu asa bitarki ta'rifiha. Karena dia telah bermaksiat dengan apa? Tidak mau mengumumkan. Jadi kalau nemu barang temuan, barangnya tersebut besar, nah lalu patah taruhlah diumumkan. Antum lagi jalan-jalan santai gitu nemu kresek hitam, buka ternyata satu M isinya, isinya. Paham ya? 1 M. Buka oh satu M. Nah, jangan langsung masuk kantong, umumkan dulu selama setahun. Tapi cara mengumumkan ingat-ingat, cara mengumumkannya jangan siapa yang kehilangan satu M keliru. Siapa yang kehilangan uang di jalan fulan bin fulan misalkan tanggal sekian jam sekian. Kalau antum umumkan nilai uangnya biasanya banyak orang yang aku punya aku, punya anak, punya anak. Paham ya? Ini untuk untuk apa? Untuk menguji siapa yang datang nanti. Ada datang, anak kehilangan uang Pak, berapa? 500 ribu, berarti bukan. Paham ya? Karena kita nemunya berapa satu? M. Paham belum? Cara ngomong gitu, kalau antum nemu emas di jalan, lagi santai-santai gini lebih jajan yang Zidan itu ya. Jalan ternyata nemu emas 1 kilo. Gelondongan itu ya. Diselokan, habis habis hujan banjir itu nemu diambil. Jangan langsung dijual, umumkan dulu selama setahun. Tapi umumkannya caranya apa? Siapa yang kehilangan emas. Jangan disebutkan gramnya. Belum. Karena kalau antum sebutkan gramnya banyak orang ngaku nanti. Wah, anak kehilangan emas, Pak. Berapa gram? 50 gram. Wah, anak bukan Bapak yang punya berarti. Kami nemunya 1 kilo. Itu caranya. Paham ya? Cara ngumumkan seperti itu selama setahun. Setahun ternyata nggak ada yang ngaku, nggak ada yang datang, boleh nggak dimanfaatkan? Boleh nggak? Boleh. Boleh manfaatkan selama setahun, jangan dimanfaatkan dulu. Naam. Ini termasuk cara dalam mengumumkan seperti itu. Kalau barangnya sedikit atau mudah busuk, saat itu nggak perlu untuk mengumumkan langsung di langsung di apa? Langsung dimanfaatkan. Nanti kalau datang pemiliknya diganti. Contohnya, antum lagi jalan-jalan santai nemu bungkusan. Wah, ini ada bungkusan nemu di jalan ini Dibuka ternyata bungkusan bakmi atau pecel. Kira-kira kalau ditunggu selama setahun busuk enggak? Bukan busuk lagi hancur entah. Nah, di situ boleh dimanfaatkan. Ternyata setelah atau manfaatkan untuk makan habis datanglah pemiliknya, "Pak, tadi ngelihat bungkusan pecel ini enggak, Pak?" "Udah habis, Pak. Ini tak gantikan." Caranya gitu. Paham ya? Jadi bedakan antara apa? Barang yang mudah rusak dan busuk dengan barang yang awet. Mahfum soal ini? Eh, mahfum? Irsyad? Eh? Atau mafhum? Ayo na'am. Kita lihat sini. Eh, Aku bi akhdiha idza kanat min al-ibil wa nahwi. Karena dia telah bermaksiat dengan apa? Tidak mau mengumumkan atau dengan cara mengambilnya apabila itu onta. Enggak boleh diambil kalau onta ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Walaula anna Rasulullah alaihi wasallam dha'afa alaihi al-ghurum kalau seandainya Rasulullah tidak melipat gandakan hukumannya lakanal adhar antuk tak an tuqta yang nampak berarti apa? Langsung dipotong tangannya. Itu yang dohirnya seperti itu. Kalau seandainya Rasulullah tidak melipat gandakan hukumannya atau, atau dendanya. Karena kota Nabiu sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Rasulullah SAW memotong tangannya ya mar'ati allati kanat tasta'ir al-mata wa tajahaduhu. Yang saat itu ada seorang wanita pinjam apa? Meminjam perhiasan kemudian dia menghilangkannya atau memusnahkannya atau justru apa merusakkannya. Maksudnya itu dia Nah barakallahu fikum Naam malah dia menjualnya atau tidak mengembalikannya. Potong oh, tangannya. Wa inna maqti'at yaduha li'annaha saraqat fil waqi'. Kenapa kok dipotong tangannya perempuan waktu itu? Dikarenakan pada hakikatnya dia mencuri gitu loh. Mencuri dipotong hukum asalnya. Fasarik imma an yuksar al-buyut wa imma an ya'tiya bihilah. Yang namanya pencuri, eh? Nah, barakallahu fikum imma dia itu akan apa? An yuksir al-buyut imma dia akan menghancurkan rumah tembok pun bobol sama dia, gembok pun digorok sama dia, paham ya? Atau dia akan mendatangkan hilah. Hilah itu tipu muslihat. Dia akan apa? Akan mendatangkan tipu muslihat untuk apa? Untuk bisa mencuri. Paham ya? Nah, ngetok pintu, tok tok tok. Assalamualaikum. Ya, setelah dibuka ini nyari-nyari ya, dia masuk ke dalam. Dia sembunyi balik pintu ini. Paham ya? Setelah orangnya di belakang dia masuk ke dalam. Hilah berarti. Paham ya? Ada pencuri yang modelnya bukan pakai hilah, langsung bobol dia. Nah, terpantau dari jauh gitu ya. Nah, dia punya semacam apa sekarang modelnya ada alat canggih. Semacam pesawat itu seperti dia bisa. Untuk mengintai, memantau. Ada semacam kamera gitu, pesawat kecil kasih baterai cas itu. Nah, pencet atau terbang pesawatnya, ngintai. Ada orang itu ada orang, datanglah pencurinya. Zaman sekarang model seperti itu. Eh, sekarang mencuri online pun bisa. Paham ya? Tapi nggak usah nggak usah tahu ilmunya bagaimana. Paham ya? Yang jelas sekarang banyak pencurian-pencurian itu caranya lebih canggih sekarang. Eh, ATM bisa dibobol bayangkan. Eh, lewat apa? Lewat keahlian dalam komputer itu ya. Kode-kode dibobol sama dia. Seperti itu kan kejadiannya, satu m kebobolan misalkan. Allahul musta'an. Jadi hati-hati. Kata beliau, "Wa hari al-'ariyah hilatun bayyinah." Nah di sini barakallahu fiikum eh, meminjam di sini ternyata apa? tipe muslihat yang nampak sekali minjam kok malah dijual itu loh. Eh, beda dengan wadiah titipan. Paham ya? Antum minjam emas, antum minjam emasnya Pak, berapa? Eh, 1 gram. Soalnya dijual sama dia minjam atau dijual. Paham ya? Kalau minjam ya minjam dibalikkan nanti misalkan. Paham ya? Atau minjam sesuatu dibalikkan, tapi kalau dijual itu bukan bukan minjam. Kita lihat sini. Bikhilafil wadi'ah berbeda kalau titipan. Fa innaha law katamat law na'am. Katamatha lam tuqta' yaduha. Kalau seandainya menyembunyikan pinjaman tadi itu, eh, menyembunyikan apa? Titipan wadi'ah itu ini saya enggak akan dipotong tangannya. Li'anal wadiah hasrat fi yadiha bi ikhtiyari sahibiha. Karena yang namanya wadi'ah titipan, barang titipan itu terjadi dengan apa? Terjadi pada tangannya dan dengan pilihan pemiliknya. Ya enggak? Nitip. Wa yu'tabar al al-mudah, nah muhsinan bi khilafil musta'ir. Ini. Dan dianggap orang yang mau menerima titipan itu orang yang baik itu loh. Berbeda dengan orang musta'ir, musta'ir yang minjam. Fa innahu mustajidin karena orang yang minjam itu akan mendiakan orang yang mendapatkan, pengen segera dapat. Wa hasratil 'ariyah bi talabih. Dan terjadi per perpinjaman di sini dengan apa? Dengan permintaannya. Wa ala kulli hal naqul man katama dhalatan fatalafat fatalifat Fa'alaihi qimatuha marratain atas berbagai macam keadaan kita katakan barang siapa yang menyembunyikan hewan yang hilang tadi itu kemudian sampai sampai apa hewannya mati rusak hewannya maka dia wajib menggantikannya dua kali paham ya ada kambing hilang ditangkap sama dia masukkan ke rumahnya ternyata kambingnya mati denda dua kali paham Nah kalau kambingnya masih hidup ketemu bagaimana? kan? Nah ya? Dia dendanya teman sekali. Nah, barakallahu fi. Berikutnya salah pada pertemuan yang akan datang alhamdulillah